Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru. Halaman 68, perhatikan baik-baik. Fi a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan berkaitan mengenai tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad jama'a al-a'immatu fi dhalika ma zada ala alfi mu'jizatin masyaallah. Dan sungguh para imam telah mengumpulkan mengenai tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih daripada seribu mukjizat. Bayangkan dikumpulkan, dihitung misalnya dihitung itu lebih dari seribu mukjizat. Bayangkan. Enggak cukup dalam satu majelis sebutkan. Paham ya? Nah, sekarang yang kita ambil adalah mukjizat yang paling besar yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Masya Allah. Jadi mukjizah nah barakallahu fikum yang Allah telah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu sangat apa? Sangat banyak. Dikumpulkan oleh para ulama tadi sampai apa? Lebih dari seribu mukjizah. Masya Allah. Paham ya? Nah, diringankan lisan kita ya. Dibiasakan kalau kita mendengar lafaz Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersalawat. Tak ingatkan terus ini karena kadang orang berat lisannya itu. Harus di harus di apa harus di nam komando dulu seperti orang-orang eh, awam jangan. Kalau orang awam-awam Muhammad itu kan harus sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak perlu antum langsungan. Paham ya? Begitu dengar lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan berat. Nah, walaupun antum enggak nyuarakan tapi antum mengucapkan. Walaupun suaranya kedengaran tidak masalah. Nah, jadi enggak perlu diabani, enggak perlu komando kayak orang-orang awam itu ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak perlu. Jadi antum dengan lafaz Muhammad langsungan. Nah, kita lihat sini. Pertama Al-Qur'anul Karim yang disebutkan sini tanda yang paling besar. Tanda kenabian yang paling besar Al-Qur'anul Karim. Kenapa kok paling besar? Karena enggak ada satupun yang bisa mendatangkan Al-Qur'an. Boro-boro Al-Qur'an full. Paham ya? Satu surat aja nggak mampu. Satu ayat aja nggak mampu, apalagi satu Al-Qur'an penuh enggak akan mampu. Mulai dari profesornya, doktornya, semuanya jin dan manusia berkumpul pun nggak mampu mendatangkan Al-Qur'an. Tantangannya berat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim ayat yang akan kita baca nanti, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la Nabi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Bayangkan. Katakan, kalau seandainya jin dan manusia berkumpul, bukan manusia saja, Jin dan manusia berkumpul. Berkumpul. Profesornya, dokternya. Paham ya? Jadi satu itu Untuk mendatangkan Al-Quran yang semisalnya. Semisal Al-Quran ini. misalnya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya. Walaupun saling bahu-membahu. Tolong menolong. Ta'awun. Bayangkan itu. Gak bisa. Mendatangkan apa Al-Quran semisalnya gak bisa. Paham ya? Nah, tantangan yang lebih rendah dari Al-Qur'an. Maksudnya tidak sepenuhnya Al-Qur'an, yaitu apa? Nah, barakallahu fikum satu surat. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah." Kalau kalian masih ragu terhadap Al-Qur'an yang aku turunkan kepada hambaku itu Rasulullah SAW, datangkanlah satu apa? Satu surat saja. Mampu enggak kira-kira satunya? Satu surat? Mampu enggak kira-kira? Hah? Mampu enggak kira-kira mendatangkan satu surat? Mampu enggak? Mampu enggak kira-kira? Enggak mampu. Paham ya? Tantangannya berat barakallahu fi karena Al-Qur'an ini benar-benar apa? Benar-benar mukjizah yang sangat besar. Paham ya? Benar-benar nah barakallahu fikum tanda enam tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Al-Qur'an kalamullah ya azza wajal. Ketika ada orang-orang yang mengelola Al-Qur'an, Al-Qur'an itu ucapan manusia, bikinan manusia, yang ngomong itu manusia. Hah? Nah barakallahu fikum atau yang semisalnya apa kata Allah Subhanahu wa taala ancaman bagi orang yang mengatakan itu ucapan manusia ancamannya neraka sakor. Neraka sakor itu ngeri. Neraka sakor itu ngeri. Antum hafal semuanya ayatnya dalam surat apa? al mudathir itu. Nah, ketika ada orang mengatakan in hadza illa qawlul bashar. Al-Qur'an ini ucapan manusia katanya. Langsung Allah telah bantah di situ, dijelaskan ancaman bagi orang yang mengatakan Al-Qur'an itu ucapan manusia. In hadza illa qawlul bashar. Sauslihi sakor. Aku akan masukkan dia dalam neraka sakor. La tubqi wala tadhar. Neraka sakor itu tidak meninggalkan, tidak menyisakan. Jadi masuk langsung dilahap. Paham ya? dibakar dan neraka tadi itu. Lawahatul lil bashar, tempat manggang manusia. Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada 19 malaikat dijaga ketat. Penjaganya ketat, ngeri. Itu bagi siapa tadi? Yang mengatakan Al-Qur'an itu ucapan manusia. Wal iyadu billah. Kita di sini. Famin abahariha wa a'zamiha termasuk mukjizah tanda kebesaran atau tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang paling besarnya dan paling masyhurnya Al-Qur'anul Aziz, al quran Karim. Paham ya? Nah, karena Al-Qur'an bukan ucapan manusia. Al-Qur'an kalamu kalamullah azza wa jalla. Jangan sampai keliru. Kaidahnya apa kaidahnya seputar Al-Qur'an? Eh, dan kita lewati berkali-kali sampai eh, tuntas itu ya. Al-Qur'an bagaimana keadaannya San? Apa itu Al-Qur'an? Naam, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhlukin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Al-Qur'an itu ucapan Allah, bukan makhluk. Dari Allah dimulai Al-Qur'an dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir zaman. Semua penghafal Al-Qur'an hilang semua nanti hafal-hafalannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim masyaallah Al-Na'am kata beliau rahimahullah alladzi la ya'tihi batilu min bayni yadayhi wa la min khalqihi tanzilun min hakimin hamid Naam ha? kata beliau Na'am barakallahu fikum rahimahullah menukilkan ayat di sini yang mana Al-Qur'an Aziz adalah la ya'tihil batilu tidak ada kebatilan yang mendatanginya. Tidak dari depannya, tidak dari belakangnya. Tanzilum min hakimin hamid. Benar-benar turun dari zat yang maha bijaksana dan zat yang maha terpuji. Al-Quranul Karim. Musailimah Al-Kadzab, Musailimah Al-Kadzab yang ngaku nabi. Pernah enggak dia ngata berkata bahwasanya eh, turun wahyu tadi malam seperti yang diturunkan kepada Muhammad katanya? Kita katakan dia pernah ngomong kayak gitu. Paham ya? di hadapan siapa? Abdullah bin Amr bin bin As. Langsung Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Aku semakin yakin bahwasanya kamu itu kadzab, pendusta." Paham ya? Dia ingin sok turun wahyu kepadaku seperti yang turun kepada nah barakallahu fikum kepada Muhammad katanya. Eh, kemudian langsung dibantah di situ. Nah barakallahu fikum dibantah di situ bahwasanya apa? Bahwasanya enam dia kadzab pendusta. Diperangi pada Nah, para kalau fikum peperangan yang dikenal dengan apa? Nyomul Yamamah. Nah, diperangi segenap para sahabat ada yang terbunuh juga di sana. Kita lihat wa i'jazuhu min jihati labdihi wa ma'nah. Nah, barakallahu fikum dan tantangan eh, tantangan kepada manusia dan jin itu dari sisi apa? Lafadznya dan maknanya. Paham ya? Nah, jadi benar-benar jadi mukjizah lafadznya dan maknanya tidak ada satu orang pun yang mampu mendatangkan dengan lafadz maknanya Persis Al-Qur'an Karim. Kalau seandainya ada Al-Qur'an dipalsukan ketahuan langsung. Bu ini palsu ini Al-Qur'annya tahu. Kalau hadis masih bisa dipalsukan hadis, hadis palsu, ya kan? Tapi kalau Al-Qur'an palsu, ayat palsu sangat sulit. Karena terjaga, terjaga ya barakallahu fikum dihafal oleh para penghafal Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Paham ya? Kita lihat sini. Amma labduhu Adapun lafadznya fa a'la ghayati fasahatil kalam, masyaallah. Adapun lafadz Al-Qur'an berada di puncak yang paling tinggi kefasihan kalamnya. Antum lihat surat apa? Surat Al-Ahzab, surat An-Nisa. Eh, balaghahnya sangat tinggi sekali. Mansub-mansub semuanya. Kan gitu, ya enggak? Aliman hakima. Eh, azizan hakima al-fasah juga itu. Balaghahnya sangat tinggi. Fasih wa kullu mazdadat ma'rifatuhu bihadha sya'n izdada lil Qur'an ta'dhiman fi hadzal bab masyaallah. Setiap orang yang pengetahuannya semakin bertambah terhadap Al-Qur'an ini, nah, maka akan bertambah pula terhadap Al-Qur'an pengagungannya dalam apa? Dalam bab ini maksudnya akan semakin mengagungkan Al-Qur'an karena tahu kandungannya. Waqad tahadda al-fusaha wal bulagha fi zamanih dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menantang Nah barakallahu fikum Allah Swt wa memberikan tantangan atau Rasulullah SAW memberikan tantangan kepada orang-orang yang fasih ucapannya, orang-orang yang balaghahnya tinggi di zamannya. Ma'asyiddati adawatihim lah. Persamaan apa? Permusuhan mereka kepada Rasulullah SAW. Nah, eh, permusuhannya sangat luar biasa. Paham ya? Memusuhi Al-Qur'an, memusuhi Rasulullah SAW. Nah, wa hirsihim 'ala takdzibih dan juga semangatnya mereka untuk mendustakan apa? Mendustakan Al-Qur'an. Kondisi seperti itu pun ditantang. Paham ya? bi an ya'tu bimithlihi bayangkan ditantang untuk mereka mendatangkan dengan yang semisalnya karena enggak akan mampu mendatangkan yang semisalnya enggak akan mampu aw bi asri suwarin min misli, 10 surat aja datangkan sepuluh surat yang semisalnya enggak mampu juga aw bi surat yang satu surat satu surat enggak mampu juga Fa'ajazu mereka pun apa tidak mampu, lemah mereka. Wa akhbarum annahum la yutiquna dzalika abada dan Allah telah kabarkan tentang mereka bahwasanya mereka tidak mampu selama-lamanya. Bal qatahadda al-jin wal ins. Tantangan tersebut ternyata apa? Bukan hanya untuk manusia. Bahkan Allah telah menantang jin dan manusia. Oh, tibatan seluruhnya tantangan bukan hanya apa? jin manusia yang ada di Arab ada bukan semuanya Jin manusia ditantang qatibatan ala an ya'tu mislih untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Fa'ajazu, mereka pun juga tidak mampu, lemah mereka. Wa min dzalik Allah telah mengkabarkan nah mereka dengan apa? Dengan kabar tersebut enggak mampu mendatangkan. Faqala Allah Ta'ala Allah Ta'ala mengatakan qul la in istama'atil qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu mithli hadzal Qur'an la nabi mislihi walau kana ba'dhum ba'dhin dhahira. Katakan kalau seandainya jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Walaupun sebagian mereka saling bahu membahu, tolong menolong, ta'awun dengan yang lainnya, tidak akan mampu. Ila min minal wujuh al Nah barakallahu fikum Naam al-musbatah li'ijazihi. Eh, kata beliau, nah barakallahu fikum dan yang selain itu dari sisi-sisi yang Nah, barakallahu fikum yang ditetapkan untuk apa? Menunjukkan kelemahan kelemahan mereka. Paham ya? tentang mukjizat tersebut membuat mereka lemah. Masalah lemah itu mereka tidak mampu untuk menandinginya, tidak mampu untuk membuat yang semisalnya. Wa amma ma'na, adapun maknanya, eh, makna Al-Qur'an, makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, fa innahu fi ghayati at taaddud wal hikmah. Maka makna yang terkandung dalam Al-Qur'an berada di puncak yang namanya ta'addud saling tolong menolong bahu membahu wal hikmah dan puncak kebijaksanaan wa rahmah puncak kasih sayang wal maslahah puncak nam suatu maslahah kebaikan dan juga eh, manfaat wal aqibah al dan juga efek yang apa efek yang bagus efek yang mulia paham ya hasil yang bagus dan pengaruh yang bagus wal ittifaq dan juga nama makna yang saling apa saling cocok wa tahsini a'lal maqasid dan juga maknanya apa? menghasilkan suatu tujuan yang paling tinggi wa tabtilil mafatid dan menghancurkan kerusakan-kerusakan ila dzalik dan yang selain itu mimma yadhhar liman lahu lubbun wa akulun sahih yang itu semuanya nampak bagi orang siapa? bagi orang yang memiliki lubbun apa lubbun itu aklun nah yang memiliki apa? lubun itu hati aslinya tapi biasanya dikatakan hati adalah akal karena kalau situ setelahnya ada aklun berarti lubun itu adalah kolbun artinya. Nah, mimayat harliman lahu lubun ay wa sahih, yaitu semuanya akan nampak eh, di hadapan orang yang memiliki apa? Yang memiliki hati dan akal yang sahih. Kalimun minasy kosong dari subhat-subhat, wal ahwa dan kosong dari hawa nafsu. Nauzubillah minha. Kita berlindung kepada Allah dari darinya dari apa dari syubhat dan juga wanafsu tadi itu wanas aluhul huda dan kita minta kepada Allah taala petunjuk kesimpulannya para fiik mukjizah yang sangat besar yang Allah taala berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim tantangan demi tantangan tidak ada satupun yang sanggup untuk melayaninya dan membi dan membikin yang semisalnya mulai dari manusia hingga jin paham ya jadi nggak ada istilahnya sombong eh, orang zaman sekarang atau zaman dahulu atau sombong punya kedudukan kemudian bisa datangkan Al-Qur'an nggak bisa. Mau profesornya, dokternya, orang yang paling pandainya, para cendekiawan, nah barakallahu fikum semuanya tidak mampu mendatangkan yang semisal Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah kalamullah azza wajal yang di dalamnya mengandung apa? Nah barakallahu fikum ucapan yang paling fasih, nasihat yang paling menyentuh dan juga apa? berisikan mengenai pelajaran-pelajaran penting yang Allah taala sebutkan dalam Al-Qur'an al Karimul a'lam Suwab ini yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Subhanallah Alhamdulillah Shalallahu Alaihi Wasallam la ilaha wa alamin.